بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين لنقتفي أثرهم ونتعظ بسيرتهم ونهتدي بهديهم إلى يوم الدين فنصبر كما صبروا ونتحمل الأذى كما تحملوا في سبيل تبليغ دعوة رب العالمين ولنعرف ونوقن يقينا تاما أن طريق الجنة محفوف بالمكاره وأن طريق النار محفوف بالشهوات فنسلك طريق الجنة لكي نجتمع معهم ومع من سار على هديهم في جنان رب العالمين سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليكين فصل فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمنا يا معلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا اللهم آمين Segala puji kami panjatkan hanya untuk Allah semata, Rob sekalian alam, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menjadikan untuk kita pelajaran terhadap bapak-bapak dan nenek-nenek moyang kita yang terdahulu, dan menjadikan untuk kita suri tauladan daripada para nabi dan para rasul agar kita meniru mereka mengambil nasihat dari sejarah mereka mengikuti petunjuk-petunjuk mereka sampai hari kebangkitan agar supaya kita semua sabar seperti para nabi dan para rasul sabar agar supaya kita semuanya sanggup mengemban gangguan-gangguan sebagaimana para nabi dan para rasul mengemban gangguan-gangguan itu demi menyampaikan dakwah Allah Rabbul Alamin. Dan agar supaya kita semua tahu dan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa jalan menuju syurga itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kita suka. Dan bahwasanya jalan menuju neraka dipenuhi oleh syahwat-syahwat nafsu. Lalu kita semua berusaha menempuh jalan ke syurga. Agar supaya kita semua berkumpul dengan mereka, para nabi, para rasul. Dan siapa saja yang berjalan di atas petunjuk mereka. Di syurga-syurga Allah Rabbul Alamin. Subhanahu wa ta'ala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Semoga salawat dan salam Allah selalu tercurah kepadanya dan keluarganya. Aku bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan semua risalah. Beliau telah menunaikan semua amanat. Beliau telah menasehati umat. Dan beliau telah benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah sampai beliau datang kepada beliau kematian itu. Salawat dan salam tercurah kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada keluargamu. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, yang memberikan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, berilah kami ilmu. Wahai Allah yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kepada kami pemahaman. Wahai Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada kami sebagian dari ilmumu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya. Insya Allah malam hari ini adalah malam pertama pertemuan kita pada hari Jumat malam. Kajian on air di Radio Dakwah Islamiyah An-Nur 100,5 FM. Dan insya Allah kajian kita tiap-tiap hari Jumat malam ini setengah delapan Yaitu tentang kisah-kisah para nabi Kisah-kisah yang nanti akan disampaikan dari per, dari pertama kisah Nabi Adam Sampai yang terakhir Nabi Muhammad saw Disampaikan dengan cara, dengan metode yang mudah, yang praktis, yang sederhana Agar supaya dengan mudah bisa difahami dan harapannya mudah-mudahan kisah-kisah para nabi ini menjadi cerita alternatif. Cerita alternatif yang bisa disampaikan kepada anak-anak, anak-anak didik agar mereka lebih mengenal para nabi, para rasul dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan sehingga cerita ini menjadi alternatif yang menggantikan cerita-cerita yang tidak islami atau cerita-cerita yang tidak atau kurang bermanfaat insyaallah Allahumma amin Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk agar supaya kita selalu mengingat-ingat hal itu. Dan mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu. Sehingga kita menjadi tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Di antara mereka adalah para nabi dan para rasul. Untuk apa? Agar supaya kita tambah yakin, tambah mantap, tambah tenang, tambah percaya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan kita pun juga tambah yakin, tambah percaya, tambah percaya bahwa jalan yang sedang kita tempuh ini adalah jalan menuju syurga-syurga Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaAllah cerita ini mudah-mudahan bisa membimbing kita, terutama adik-adikku, anak-anakku, yang aku cintai dan aku sayangi dimanapun berada supaya mereka semuanya mengenal, mengetahui bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka itu sanggup mengemban gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, halangan-halangan ketika mereka berada di jalan Allah. Bagaimana pula Allah menyelamatkan mereka setelah mereka benar-benar tawakal kepada Allah mereka yakin dan iman kepada Allah dengan harapan kita semua nanti akan meniru mereka berjalan di atas jalan yang mereka tempuh dan kita benar-benar berada di belakang mereka agar supaya kita semuanya kelak di hari kiamat digiring, dikumpulkan bersama-sama mereka di syurga-syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama anak-anak kita, adik-adik kita, para penuntut ilmu, dengan kisah para nabi yang wangi ini. Diambil pelajaran, diambil nasihat, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi agar kita semua istiqamah di atas jalan para nabi dan para rasul yang pada akhirnya menyampaikan kita kepada ridho Allah Rabbul Alamin. Kita sukses masuk ke dalam syurga. Syurga Allah ilahul awwalin wal akhirin. Tuhan orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua memandang wajahnya di syurga nanti, mendapat ridhonya, dan dia tidak murka kepada kita semuanya selama-lamanya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya akan menyampaikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya, kisah Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Saya akan sebutkan nama-nama surat dan ayat-ayat yang memuat tentang kisah Nabi Adam ini. Kalau ada yang mau mencatat, silahkan disiapkan alat tulisnya. Kisah tentang Nabi Adam ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 30 sampai 39. Ya, Al-Baqarah 30 sampai 39. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat nomor 59. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 1. Kemudian juga di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 189. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 11 sampai 15. Kemudian juga di dalam surat Toha ayat nomor 55. Kemudian juga di dalam surat Al-Hijr Al-Hijr ayat nomor 26 sampai 44. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ini juga mempunyai nama surat Bani Israel. Ayat nomor 61 sampai 65. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 50. Kemudian juga di dalam surat Toha ayat nomor 115 sampai 126. Kemudian juga di dalam surat Sod surat Sod ayat nomor 67 sampai 88. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat nomor 165. Kemudian juga tentang kisah Qabil dan Habil itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 27 sampai ayat nomor 31. Yaitu tentang nama-nama surat dan ayat yang memuat tentang kisah Nabi Adam dan yang berkaitan dengan Nabi Adam. Mari sekarang kita lihat, mari sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. salam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terlimpahkan kepada Anda semuanya, terutama kepada adik-adikku, anak-anakku dimanapun mereka berada, yang aku cintai dan aku sayangi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah yang telah menciptakan alam semesta ini yang demikian hebat. Dia yang telah menciptakan bumi yang indah, yang kita semua sekarang hidup di atasnya. Allah pula yang telah menciptakan uh, menciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan bumi yang indah ini dengan manusia. Dan Allah pula telah menundukkan segala yang ada di muka bumi ini untuk uh, kepentingan manusia. Sehingga saling melayani sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Masing-masing manusia mempunyai peranan dan tugas dalam kehidupan di dunia ini. Ada orang yang menjadi insinyur, yang kemudian dia membuat tata kota. Ada orang yang ahli kayu, dia membuat peralatan-peralatan perabot rumah tangga dan semisalnya. Ada pula yang ahli menjahit, dia menjahit pakaian-pakaian dan demikian seterusnya. Masing-masing manusia itu mempunyai tugas, mempunyai peranan yang dia ahli dalam bidang itu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian manusia yang semuanya seperti itu saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling gotong royong, sehingga dunia ini menjadi makmur dunia ini menjadi uh, indah dan manusia semuanya mendapatkan bahagia dan sukses di dunia itu. Kalau benar-benar mereka saling membantu, saling menolong, dan bergotong royong. Juga agar supaya yang kuat tidak mendolimi yang lemah. Agar supaya yang ambisius tidak menguasai orang yang kurang pandai. Agar supaya tidak terjadi yang seperti itu, tidak terjadi kekacauan, maka Allah mengirim, mengutus para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam yang mana tugas para nabi dan para rasul itu semuanya sama. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengajak manusia agar supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Dan juga agar supaya semua manusia itu berhukum dengan hukum syariat Allah yang adil. Agar semua manusia itu mengenal, mengetahui karunia Allah. Lalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Yang tidak bisa dihitung. Yang tidak bisa kita berusaha untuk uh, menghitung-hitung nikmat itu agar supaya manusia semuanya berjalan di atas manhaj, di atas jalan para rasul sehingga tersebarlah keamanan dan kedamaian sehingga terciptalah kesejahteraan dan ketenangan, keadilan dan persamaan. Tidak ada lagi kedoliman-kedoliman. Dengan menerapkan syariat Allah, pasti manusia akan hidup aman, dalam keimanan. Tidak ada kedoliman di sana, tidak ada kelaliman, tidak ada sikap melampaui batas, e, semena-mena, maunya menang sendiri, semua itu tidak ada. Tersebarlah keadilan di mana-mana. Tersebarlah kebaikan-kebaikan di bawah naungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa melihat kenabian Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Akana Adamu nabiyan?" Wahai Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Beliau menjawab, "Na'am, nabiyyun mukallam." Iya, Adam adalah seorang nabi yang oleh Allah dijadikan berbicara dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi dimanapun kalian berada. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi ini untuk tinggal di bumi dan untuk memakmurkan bumi ini. Allah mengatakan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu generasi yang berganti generasi untuk memakmurkan bumi. Ketika itu malaikat sempat kaget. Dan malaikat merasa ini adalah sesuatu yang asing. Bagaimana mungkin Allah menciptakan makhluk yang lain selain malaikat? Padahal mereka malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah siang malam, selalu berzikir kepadanya, memujinya siang malam, Padahal malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Lalu malaikat pun dengan penuh keheran-heranan bertanya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu manusia yang nanti akan membuat kerusakan di sana, akan menumpahkan darah? Padahal ya Allah, kami selalu bertasbih, memujimu, selalu mengkuduskan engkau. Ini kata malaikat. Maksudnya di sini malaikat bukan membantah hukum Allah bukan membantah aturan Allah, cuma karena malaikat itu selalu taat. Malaikat selalu taat, malaikat tidak pernah membangkang, selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh. Jadi di sini malaikat bukan menentang Allah, sama sekali bukan. Cuman malaikat ingin tahu, minta penjelasan kepada Allah, seperti apa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini. Adapun malaikat sendiri mereka selalu ridho dengan apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adik-adikku, anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, itulah orang-orang yang taat. Kalian semuanya harus menjadi orang-orang yang taat seperti para malaikat yang tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan kita, mengadakan kita dan Allah yang lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita sendiri. Dan Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak yang tidak bisa dihitung nikmat itu karena itu adik-adikku, anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, kita harus taat sebagaimana para malaikat yang taat itu. Taat yang total, tunduk yang total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Oh, alangkah senangnya kalau kita bisa menjadi seperti sifatnya malaikat itu meniru seperti malaikat itu yang selalu tunduk, selalu taat kepada Allah sehingga kita semuanya mendapatkan ridho Allah dan kita semuanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Allahumma amin. Kemudian setelah para malaikat bertanya dengan penuh keheranan itu, Allah menjawab, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena memang Allah itu tahu semuanya. Rahasia kita Allah tahu, yang tersembunyi Allah tahu semua perkara. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Allah tahu semuanya. Kemudian apa ya rahasianya? Apa ya rahasia yang diketahui oleh Allah yang tidak diketahui oleh malaikat tentang Nabi Adam atau tentang anak cucu Nabi Adam di kemudian hari? Apa ya rahasianya? Maka jawabannya adalah rahasianya supaya manusia itu apabila nanti dia beriman, dia bertakwa, dia berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Dia ikhlas semata-mata karena Allah dalam semua amal ibadahnya. Bahkan dalam semua aktivitasnya. Dia beribadah kepada Allah sampai datang ajal. Maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedudukan manusia itu akan menjadi lebih tinggi dari kedudukan malaikat kalau manusia itu uh, berjalan di atas jalan Allah yang benar sebagaimana para nabi dan para rasul terutama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau di atas para malaikat tinggi sekali kedudukannya tapi kebalikannya kalau manusia itu jauh dari jalan Allah yang lurus. Dia durhaka kepada Allah di muka bumi ini. Dia bergelimang dalam dosa, dalam noda, dalam kesalahan, dalam kedoliman, dalam kefasikan, dalam perbuatan yang melampaui batas sampai mati, maka manusia itu akan turun derajatnya dengan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Bahkan adik-adikku dan anak-anakku, manusia yang seperti ini akan lebih rendah derajatnya dari binatang. Dia keluar dari sifat kemanusiaannya. Dia keluar dari ajaran-ajaran agama. Dan Allah mengatakan tentang manusia model-model seperti ini. Kata Allah, Ula'ika kal an'ami balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Terutama adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi. Mari adik-adik milih yang mana, anak-anak pilih yang mana. Menjadi manusia yang soleh, yang berjalan di atas jalan Allah, sehingga derajatnya sangat tinggi seperti malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat? Ataukah memilih manusia yang menyimpang dari jalan Allah, yang selalu maksiat, yang dia derajatnya turun rendah serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang? Tentu kita semua orang-orang yang berakal sehat akan memilih yang pertama. Memilih beriman dan bertakwa Berjalan di atas jalan Allah yang lurus, ikhlas dalam aktivitasnya, dalam amalnya, karena Allah semata, beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Oh, alangkah indahnya. Ya Allah, berilah kemudahan kami semuanya untuk menjadi seperti itu. Allahumma amin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Diciptakan dari tanah. Gampangnya begitu saja. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam itu. Dan Allah mengatakan, Kun, jadilah Adam. Lalu jadilah Nabi Adam manusia laki-laki yang sempurna dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah itu yang telah menciptakan langit-langit, bumi, gunung-gunung, sungai-sungai, lautan, matahari, dan bulan. Itu adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau Allah mampu menciptakan semua itu, apalagi hanya menciptakan manusia. Tentu Allah lebih mampu menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk sebaik-baik rupa. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah memberikan kepada manusia itu pendengaran untuk mendengarkan. Penglihatan untuk melihat dan memperhatikan. Allah memberikan gerakan-gerakan dan berbagai macam keistimewaan kepada manusia itu. Dan Allah juga memberikan hati untuk berpikir, untuk merenung. Subhanallah Fasubhanallahil khallakil azim Wa tabarakallahu ahsanul khalikin Maha suci engkau ya Allah Engkau adalah maha pencipta yang maha agung Maha suci engkau ya Allah Sebaik-baik pencipta Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua nama-nama benda diajarkan kepada Nabi Adam. Semua nama yang ada di kehidupan dunia diajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam oleh Allah diberi ilmu yang luar biasa. Lalu Allah meminta kepada para malaikat di hadapan Nabi Adam agar para malaikat menyebutkan nama-nama itu. Ternyata malaikat tidak tahu. Malaikat tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya malaikat merasa lemah, mengaku bahwa para malaikat nggak tahu tentang nama-nama itu. Ternyata justru Nabi Adam yang tahu. Nabi Adam yang menjawab semuanya itu. Akhirnya malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami saja. Sesungguhnya engkau maha alim, Maha mengetahui, maha bijaksana. Malaikat mengaku di depan Allah, malaikat nggak tahu. Malaikat mengaku di hadapan Allah bahwa malaikat kalah ilmunya dengan Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam mempunyai nilai lebih di satu sisi dari para malaikat itu. Dan ini juga menunjukkan betapa manusia dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya. Walakad karamna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Lalu Allah menjawab malaikat itu dengan mengatakan, Alam aku lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum wa ma kuntum taktumun. Wahai para malaikat, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu bahwa aku mengetahui segala yang gaib di langit-langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kata Allah, aku tahu semuanya. Jadi aku menciptakan apa saja itu aku tahu ada hikmahnya. Lalu barulah malaikat menyadari Ternyata Allah menciptakan Nabi Adam dengan hikmah yang luar biasa. Yang para malaikat tidak tahu tentang hikmah itu sehingga bertanya mencari tahu kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Bukan sebagai bentuk menyembah Nabi Adam. Dan ini dahulu diperbolehkan ya. Jadi dahulu itu memang diperbolehkan seseorang sujud kepada orang lain untuk menghormati. Tapi di dalam syariat Nabi Muhammad saw tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalau sekiranya ada orang itu diperintahkan untuk sujud kepada orang lain, maka yang lebih pantas itu adalah seorang istri sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Para malaikat sujud semuanya kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Ternyata ada makhluk lain yang tidak mau sujud. Yang dikenal makhluk itu dengan nama Iblis. Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata malaikat sujud semuanya. Yang tidak mau sujud adalah Iblis. Dia sombong, dia enggan. Di dalam hatinya ada sifat hasud, iri dengki kepada Nabi Adam. Ada sifat sombong, melampaui batas dan dolim. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan dengan penuh kesombongan itu, Iblis mengatakan, Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam, karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Adik-adikku, anak-anakku, yang aku sayangi dan aku cintai, hati-hati. Jangan sampai kita meniru iblis yang sombong itu. Sifat sombong akan mencelakakan atau sifat iri dengki yang membuat manusia binasa adalah sifat-sifat buruk itu. Orang yang baik adalah yang tunduk patuh kepada Allah dan tidak membantah Allah Subhanahu wa taala. Di sini iblis menunjukkan sifat egoisnya, sifat ananiyahnya. Dia mengatakan saya, saya dan saya dengan menunjukkan kesombongannya. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Karena alasannya Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Dia merasa bahwa api itu lebih baik, lebih afdol dari tanah. Sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia sombong. Akhirnya iblis menjadi orang, menjadi kelompok yang buruk. Kelompok yang jelek, yang merusak. Dan iblis akhirnya tidak layak masuk ke dalam syurga. Mula-mula di dalam syurga karena kesombongannya, kecongkaannya dan sifat iri dengkinya membantah Allah dikeluarkan oleh Allah dari syurga. Allah mengatakan, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Hai iblis, kau keluar dari syurga. Engkau dirajam, engkau dikutuk dan engkau mendapat kutukanku sampai kiamat nanti. Oh, alangkah ruginya iblis, alangkah ruginya. Karena dia durhaka kepada Allah, karena dia maksiat, maka Allah memberikan balasan kepadanya. Allah mengusirnya dari syurga, Allah melaknatnya, mengutuknya, dan Allah memberikan kabar gembira berupa neraka jahanam hari kiamat nanti. Oh adik-adikku, anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi. Jangan sampai kalian semuanya meniru iblis. Itulah balasan iblis yang sangat rugi. Demikian pula manusia yang durhaka kepada Allah, yang membangkang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Oh, alangkah rugi manusia seperti itu dia akan mendapatkan murka Allah, akan mendapatkan kebencian Allah karena dia selalu bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang seperti itu tidak akan bahagia, tidak akan damai selama-lamanya kecuali kalau dia taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala semoga selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terutama kepada adik-adikku, anak-anakku, yang aku cintai dan aku sayangi dimanapun kalian berada. Eh, setelah iblis mengetahui bahwa dia akan binasa, bahwa dia celaka. Maka apa yang dia lakukan? Dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat. Dia meminta kepada Allah agar diberi umur yang panjang sampai hari kiamat. Lalu Allah memenuhi permintaannya Allah memberikan kepada iblis itu umur yang panjang sampai hari kiamat. Kemudian iblis itu bersumpah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia semuanya. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, Demi keperkasaanmu wahai Allah, aku pasti akan menyesatkan manusia semuanya. Aku akan menipu manusia semuanya dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam cara, dari segala penjuru, dari semua sisi. Aku akan memberikan was-was di dalam hatinya untuk dia supaya berbuat keburukan, berbuat kejahatan, sehingga manusia itu tidak akan masuk ke dalam syurga, sehingga manusia itu dikeluarkan dari syurga. Subhanallah, ini adalah sumpah iblis dan kita harus hati-hati. Lalu iblis mengatakan, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang beriman, yang jujur, yang saleh, yang baik. Orang-orang yang ikhlas, yang jujur, yang baik, yang beriman, mereka tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh iblis karena mereka selalu waspada, mereka selalu hati-hati. Dan kita juga harus hati-hati daripada was-was yang ditiupkan oleh iblis ke dalam hati kita untuk menyesatkan kita. Kita semua harus selalu berlindung kepada Allah bergantung kepada Allah, meminta agar Allah menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, membantu kita dari musuh kita ini iblis dan daripada pengikutnya dari kalangan setan-setan manusia, setan-setan jin yang selalu mengajak kepada jalan kerusakan. Yang selalu menghiasi yang batil-batil agar tampak seakan-akan hak Hati-hati dan hati-hati. Jangan sampai kita semua mentaati iblis, mentaati setan itu. Karena kalau kita taat kepada iblis, kepada setan, kita akan binasa, kita akan jauh dari surga, dan kita akan dekat kepada neraka. Oh, alangkah senangnya menjadi orang Islam yang soleh, yang beriman, yang jujur dalam Islamnya dan imannya. Karena mereka apabila lalai langsung mereka segera sadar, mereka teringat kembali. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Mereka selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Mereka selalu bertaubat kepada Allah sehingga setan selalu lari daripadanya. Orang Islam itu kalau dia berzikir kepada Allah, ingat Allah, setan semuanya lari. Setan semuanya takut, nggak berani. Marilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya terutama kepada adik-adikku, anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi semuanya dimanapun anda berada. Kalau seandainya kita digoda oleh setan, baik setan manusia atau setan jin, maka hendaklah kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Kita taubat kembali kepada Allah. Segera Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah menerima taubat hamba-hambanya yang selalu bertaubat kembali kepadanya. Dan kita harus khawatir, hati-hati untuk terus-menerus dalam kelalaian, terus-menerus dalam kemaksiatan. Karena orang yang seperti itu akan binasa, akan menyesal, akan rugi, tidak akan damai dan bahagia. Ya, ternyata tanpa terasa sudah 46 menit pembicaraan tentang Nabi Adam. Sebenarnya materi ini masih berlanjut, belum selesai. Tapi kita tangguhkan saja sampai waktu eh, hari Jumat depan insya Allah. Kita akan berbicara kelanjutannya tentang penciptaan Ibunda Hawa. Kemudian juga nanti tentang kisah Kobil dan Habil. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat Dan di kesempatan malam hari ini kami buka di sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan sembari kami tunggu buat Anda yang ingin gabungan, kami bacakan SMS yang sudah masuk di SMS Center. Dan SMS yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan rasa kangen sama Ustadz al hadromi sebab satu bulan ke Jakarta. Jadi saya betul kangen dengan pengajian Ustadz. Sebab banyak hikmah dan ilmu yang saya dapat. Moga bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah keimanan saya. Amin. Makasih banyak. Moga Allah membalas semua kebaikan Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Allahumma amin atas doa-doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kebaikan doa-doa Anda kepada Anda dan kepada semuanya. Alhamdulillah semoga hidup kita bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dilindungi Allah. Saya baru saja dapat SMS dari orang yang begini. Allah aku cinta engkau dan aku butuh engkau dan disuruh mengirim ke 10 orang. Dan katanya bila dikirimkan ada keajaiban malam ini. Gimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada anda dan kepada semuanya. Itu tidak benar ya. Kalau dikirim ke 10 orang lalu bisa ada keajaiban malam ini itu tidak benar. Adapun isi SMS-nya benar. Allah aku cinta engkau dan aku butuh engkau itu benar. Cuman ketika diperintahkan untuk mengirimkan ke 10 orang dan katanya ada keajaiban itu tidak benar dan itu tidak perlu dilaksanakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi saya tertinggal mencatatnya dalam surat Al-Hijj dan pada surat Al-Isra terdapat pada ayat berapa? Jazakumullah khair kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Tadi surat Al-Hijr, Al-Hijr itu ayat 26 sampai 44. Al-Hijr 26 sampai 44 dan surat Al-Isra ayat 61 sampai 65. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadhol silakan. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz apakah boleh memberi nama anak kita dengan nama Adam dan Hawa? Dan apakah boleh juga memberi nama anak Sofa dan Marwa? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kita boleh ya memberi nama anak kita kalau laki diberi nama Adam, kalau perempuan diberi nama Hawa itu boleh, tidak apa-apa. Demikian pula memberi nama anak kita dengan nama Sofa, Marwa itu boleh. Dan itu nama-nama anak perempuan biasanya. Tidak mengapa, boleh itu. Ya. Sudah ini tadi ya. Fadol. Assalamualaikum Ustaz, jika laki-laki muslim wajib berjenggot, apa hukum muslim yang berjambang dan berkumis. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi berjenggot ya. Yang maksud jenggot itu yang tumbuh di pipi juga ya. Itu memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan arkhul liha, a'ful liha, ya, peliharalah jenggotmu. Itu termasuk yang ada di pipi juga ya. Eh, adapun kumis itu memang dianjurkan untuk ditipiskan atau dipotong. Qassus syarib ya ditipiskan atau dipotong itu kumisnya. Itu yang uh, eh, disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak hikmahnya diantaranya supaya uh, orang laki itu uh, lebih tampak lebih tampak terhormat, lebih tampak berwibawa dan lebih tampak ke laki-lakiannya dan berbagai macam hikmah-hikmah yang lainnya. Ya, silahkan Assalamualaikum Ustadz dan RDI yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah Nabi Adam alaihissalam yang notaben adalah manusia pertama di bumi ini termasuk dalam manusia purba? Dalam pelajaran sejarah di SMA dulu, manusia purba yang tertua adalah manusia primitif dan belum berperadaban. Berperadaban sempurna. Waktu saya berkunjung di sebuah toko buku, saya menemukan buku berjudul Ternyata Adam Dilahirkan. Saya lupa nama pengarangnya. Bagaimana Ustaz? E, eh, menurut Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah dan ridha Allah tercurahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Eh, mengenai sejarah ya, sejarah itu memang banyak versi. Namun kita sebagai orang Islam, orang beriman, kita mengikuti versi yang benar, versi Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Mengenai manusia purba dan yang lain-lainnya, itu tidak benar. Kalau Nabi Adam dikatakan seperti itu, primitif dan semisalnya. Karena kalau yang kita yakini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadith itu, Nabi Adam adalah manusia seutuhnya, bukan primitif. Beliau Nabi, beliau Rasul. Dan bahkan juga kalau menurut uh, teori Darwin, itu manusia itu berasal dari kera. Dari kera, itu nggak benar. Karena manusia itu berasal dari Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam. Maka dari itu Allah mengatakan, Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya Bena Adam, wahai anaknya Nabi Adam. Jadi kita bukan berasal dari kera, tapi dari Nabi Adam. Itu teori Darwin terbantahkan. Jadi tidak benar ya. Jadi sejarah yang Anda pelajari di mana saja, di SMA, di SMP, atau di mana saja tetap diukur menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang tentu dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Kalau sesuai maka diterima, kalau nggak sesuai justru menyimpang ya harus ditolak. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia primitif, bukan manusia keras dan semisalnya. Uh, beliau adalah manusia seutuhnya, beliau nabi, beliau mendapat wahyu seperti itu. Apalagi juga ada buku yang berjudul ternyata Adam dilahirkan. Nah, kalau judulnya sudah menyesatkan karena kalau kita baca di Al-Qur'an, di hadis, di mana saja di eh, kitab-kitab Islam eh, mengatakan Nabi Adam itu bukan dilahirkan tapi diciptakan oleh Allah dari tanah yang kemudian Allah meniupkan ruh dan mengatakan kun jadilah lalu jadi Nabi Adam. Memang sekarang ini kita harus lebih waspada karena sekarang ini buku-buku itu banyak di toko-toko buku yang jelas-jelas eh, yang eh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita harus hati-hati kalau mau membaca. Jangan sampai pikiran kita dan hati kita ini kita masuki hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang. Karena akan menimbulkan syubhat, keraguan-raguan, kebimbangan. Bacalah dan dengarkan yang sudah pasti baiknya dan sudah aman. Jadi sekarang ini kita lebih uh, perlu lebih waspada lagi. Sekarang ini zaman fitnah, banyak penyimpangan, banyak kekacauan dan semoga Allah menyelamatkan Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Abdullah dan kru RDI yang kami cintai dan rindu karena Allah. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan Nabi Adam berbicara dengan firman yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya. Terima kasih Ustadz dari Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Mas Rudi. Semoga Allah mencintai Anda, Allah semoga menyayangi Anda, menjadikan Anda dan kita semua istiqomah. Mudah-mudahan sama-sama masuk ke dalam syurga bersama Nabi Adam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Yang dimaksud Nabi Adam berbicara dengan firman yang dijelaskan oleh Nabi. Yang jelas ya, yang jelas yang namanya nabi itu ya itu dapat wahyu. Wahyu itu wahyu itu kalau istilah kita ya firman ya, wahyu Allah, firman Allah seperti itu ya. Atau mungkin uh, pertanyaan Anda bisa diperjelas lagi ya seperti apa maksudnya. Eh, yang jelas pada intinya para nabi, para rasul itu diberi wahyu. Wahyu dan kalau istilah kita wahyu itu ya bisa diartikan firman Allah. Seperti Al-Qur'an itu kan wahyu Allah, firman Allah, kalamullah seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah semua nabi diberi risalah untuk menyampaikan agama Allah. Apakah kita diperbolehkan hanya melaksanakan ajaran nabi tersebut tanpa harus menyampaikan kepada orang lain? Syukron wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi diberi risalah untuk menyampaikan agama Allah. Mengenai Nabi dan Rasul itu memang ada beberapa definisi. Eh, yang masyhur kalau Nabi itu diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini yang masyhur. Namun ada definisi yang lainnya bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama dapat wahyu dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Cuman bedanya kalau Rasul itu membawa risalah baru. Kalau Nabi tidak membawa risalah baru, tapi meneruskan Rasul yang sebelumnya atau Rasul yang ada. Adapun kita, kita tidak boleh, uh, tidak boleh kita menyimpan ilmu. Ya, kita mengamalkan dan tidak boleh menyimpan, harus menyampaikan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Dan umat Islam ini mendapat keutamaan karena umat Islam ini umat yang selalu berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna anil mungkar. Watu'minuna billah. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Kenapa? Karena mereka berdakwah menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan beriman. Jadi disampaikan ya dakwah, dakwah itu wajib dimanapun kita berada. Tidak harus di masjid, nggak harus di majelis ta'lim, dimanapun kita berdakwah, di pasar, di rumah, di kantor, di kampus, di sekolahan, dakwah semampunya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Insya Allah. Ya, Fadl silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, saya anak pemusik, sudah tobat kalau lihat pemusik saya iri bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dulu adalah pemusik atau anaknya pemusik ini. Yang jelas pokoknya Anda sudah taubat ya, sudah taubat dari musik. Tapi sekarang kalau lihat pemusik iri, bagaimana hukumnya? Nah, caranya jangan lihat pemusik, jadi kalau Anda sudah taubat dari musik, supaya tidak terbawa untuk main musik lagi, jangan lihat musik. Karena itu para ulama mengatakan orang yang taubat itu diusahakan hijrah. Hijrah itu pindah. Jangan kumpul dengan teman-teman yang dulu yang mengajak kepada kemaksiatan. Karena kalau kumpul dengan teman-teman yang dulu yang mengajak kepada kemaksiatan, nanti akan cenderung untuk berbuat maksiat lagi. Jadi solusinya jangan mendengarkan musik lagi, jangan kumpul pemusik lagi, hindari mereka. Kalau seandainya uh, ketemu ya cukup memberikan salam ya. Tapi jangan kumpul lagi dengan mereka hijrah supaya Anda istiqomah dalam taubatnya. Istiqomah. Ya kuatkan hati, kuatkan hati, carilah lingkungan yang baik, hadirilah majelis-majelis ta'lim dan semoga Allah menjadikan Anda istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa meninggalkan musik yang seperti itu, Allah akan memberikan ke dalam hati Anda kedamaian, ketenangan, ketentraman dan anda dijadikan oleh Allah merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Iman itu manis, iman itu lezat. Sungguh rugi orang yang belum pernah merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Dan insya Allah mudah-mudahan anda termasuk yang sebentar lagi akan merasakannya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang disayangi Allah. Apa jin sama dengan setan? Apa jin keturunan iblis? Wassalam dari At-Tariq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Masalah ini pernah saya tanyakan kepada para ulama eh, di antaranya kepada Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali, muhaddits, orang ahli hadis dari dari Yordania. Eh, saya tanya tentang jin, setan, iblis. Kata beliau, iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Ya, iblis itu nenek moyangnya jin, anak keturunannya namanya jin. Dan jin itu ada dua kelompok, ada jin Islam, ada jin kafir. Adapun kalau setan, setan itu sifat. Setan itu bukan makhluk tertentu, setan itu sifat. Jadi siapa saja yang punya sifat jahat, sifat buruk, menjauhkan dari kebenaran, mengajak kepada keburukan, kepada kerusakan, maka dia adalah setan. Sehingga Allah menyebut ada syayatinal insi wal jin, ada setan manusia, ada setan jin, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi iblis itu nenek moyangnya jin, keturunannya iblis, dan jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Sebagaimana di dalam surat Al-Jin. Adapun setan itu sifat. ya Sifat yang jahat, yang menjauhkan dari kebenaran itu setan. Baik manusia atau jin sama saja. Yang sifatnya begitu, maka dia adalah setan. Ya, semoga jelas dan bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah menjalin hubungan dengan istri orang. Sebelumnya saya tidak tahu statusnya. Setelah tahu saya selalu sial terus. Apa itu hukuman dari Allah? Bagaimana solusinya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar materi ya. Iya. Nanti ditanyakan aja ketika kajian uh, hari Rabu pagi ya, keluarga Sakinah itu ditanyakan saja. Yang jelas Anda harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesal tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya dan minta maaf dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Fadol. Assalamualaikum Ustaz, yang aku cintai untuk menghilangkan rasa was-was. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah untuk menghilangkan rasa was waswas dilawan ya, dilawan jangan diikuti, dilawan dan dikuatkan hatinya. Ya, misalnya kalau was-was dalam hal wudu, setelah selesai wudu ketika mau sholat itu setan memberi was-was, tadi tanganmu belum kena air. Nah, itu jangan dihiraukan, terus saja sholat. Karena kalau nanti kita uh, wudu lagi, ketika mau sholat setan memberi was-was nanti kita wudu lagi, nanti kita tambah sakit. Jadi dilawan dikuatkan hatinya, jangan diikuti dan insya Allah waswas akan segera sembuh. Dan juga yang banyak membaca surat al falak dan surat An-Nas. Ya, surat Kul A'udzu Birabbil Falak dan Kul A'udzu Birabbin Nas. Insyaallah mudah-mudahan Allah menyembuhkan Anda dari was-was itu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uhibbuka fillah. Kalau boleh minta alamat emailnya Ustaz. Jazakumullah khairan kasir Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Ya, alamat email saya abd abd hadrami. Ya, abd hadrami ya, yahoo yahoo.com ya. Ya. Fadhol ini mungkin yang terakhir Abdullah ya. Iya. Assalamualaikum Ustadzku yang aku cintai karena Allah. Maaf keluar dari materi mohon dijelaskan tentang hadis yang biasa diputar di penutup RDI. Di rahim. Di rahim, nasib baik dan buruk dan seterusnya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ahabbaka alladhi ahbabtani Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya Karena Allah subhanahu wa ta'ala uh, Mengenai hadis itu Sudah pernah dijelaskan ya itu ya Di kajian Arba'in Nawawi tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. Ya, insya Allah silahkan nanti Anda minta aja kepada kepada penyiarnya supaya di supaya diulang kembali penjelasannya masalah takdir panjang lebar penjelasannya nggak bisa singkat. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Walakal hamdu hatta tarda Walakal hamdu idha radid Walakal hamdu ba'da rida Ya Allah puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah kami memujimu dengan pujian-pujian yang selayaknya bagimu Sesuai dengan keagungan wajahmu dan kebesaran kerajaanmu Ya Allah pujian kami kami panjatkan untukmu ya Allah Pujian yang selayaknya untukmu Walaupun kami yakin pujian-pujian kami belum mencapai yang sepenuhnya untuk diberikan kepadamu. Ya Allah, kami memujimu sampai engkau ridho. Sehingga engkau ridho dan setelah engkau ridho. Ya Allah, Allahumma hsyurna ma'al anbiya wal mursalin fi jinani rabbil fi jinanika ya rabbal alamin. Ya Allah kumpulkan kami, kiringlah kami, masukkanlah kami ke dalam syurgamu bersama-sama para nabi, para rasul semuanya. Ya Allah di sampingmu ya Allah bersama rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang jauh dari sifat sombong seperti iblis, dari sifat hasud seperti iblis. Jadikanlah kami mempunyai sifat seperti malaikat yang selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh. Ya Allah, berikanlah kami ilmu sebagaimana ilmu yang kau berikan kepada Nabi Adam itu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu istiqamah di atas jalanmu, di atas sunnah NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah berilah kami rezeki berupa ketakuhan dan istiqamah. Ya Allah matikan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa bika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah.